Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya Naam daripada kitab Kashfus Syubhat yang dikarang oleh Al Imam Al Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Nadri At-Tamimi rahimahullah taala kata beliau Naam lanjutannya kemarin wa haula yaqulun dan dalam syarahnya itu Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala menjelaskan wa haula yaqulun dan mereka mengatakan Al Hasan Al Husain wa Abdul Qadir wal Badawi innamahum syufa'a'u lana 'indallah mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqulun dan mereka tidak mengatakan innahum yakhluqun wa yarzuqun wa yatasarrafun fi syai' minal umur. Dalam keadaan mereka tidak mengatakan bahwasanya mereka itu Hasan Husain Abdul Qadir wal Badawi, mereka itu apa? Tidak menciptakan, tidak pula memberi rezeki, tidak pula mengatakan bahwasanya mereka bisa mengatur alam semesta atau mengatur daripada perkara-perkara atas semua urusan yang ada. Tidak. Tapi Allah inna Ma'hadal lillah. Kata mereka ya, ini semua penciptaan, pengaturan alam semesta, pemberi rezeki lillah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inna maha wasa'id wa syufa'a syubhat. Hanya saja mereka itu adalah sekedar wasa'id perantara-perantara wasyufa'a dan para pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kami katanya. Nah, seperti itu. Wa yaqulu ba'dun nas, sekarang sebagian manusia mengatakan haula'i muslimun, mereka itu masih muslim. Fanaqul, kita katakan wa limadza la yakunu quraisy muslimina aidan? Nah, mereka muslim kok kita katakan sekarang. Kalau seandainya mereka muslim, kenapa kufar Quraisy itu enggak muslim juga? Apa maksudnya? Kufar Quraisy diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mengucapkan Allah taala adalah pemberi rezeki, pencipta, pengatur alam semesta. Wala in sa'altahum la yaqulunna Allah Ya kan? Seperti itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna. Naam. Wal azizul hakim. Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang mencipta. Mereka mengakui. Dan mereka meyakini. Nah, tapi kenapa kufar Quraisy tidak dikatakan muslimin juga seperti kalian padahal keadaannya? Itu yang maksudnya yang kita katakan pada mereka. Kata beliau, "Fanaqul maka kita katakan walimada la yakunu kuffar Quraisy muslimina aidan Kenapa kufar Quraisy enggak dikatakan muslimin? Padahal yang orang-orang yang belakangan dikatakan muslimin padahal sama-sama kesyirikannya ya. Sama-sama menyembah selain Allah, sama-sama minta pada selain Allah. Nah, dan juga sama-sama mereka meyakini bahwasanya Allah taala itu yang merezeki, mengatur alam semesta, yang menciptakan. Tapi kenapa kufar Quraisy tetap di perang Rasulullah tidak dikatakan apa? Muslimun? Nah, tentunya jawabannya sudah kita lewati ya karena mereka hanya meyakini tauhid ar-rububiyah saja yang itu tidak cukup atau tidak bisa memasukkan seorang ke dalam keislaman. Naam. Wa hadzal qail laisa indahu fahmun litauhid. Kita katakan orang tadi yang mengucapkan tadi eh, yang dikatakan sebagian manusia yang mengucapkan tadi, orang yang mengucapkan tersebut tidak memiliki pemahaman terhadap tauhid, wala basirah, bahkan tidak memiliki ilmu. Li'annahu ma fahima tauhid karena dia sendiri tidak memahami tauhid. Makna tauhid itu apa? Enggak tahu mereka. Wal wajib 'alal insan, padahal yang wajib atas manusia an ya'rifa hadzal amr. Ndaklah dia mengetahui perkara ini, enggak sembarangan mengetahui perkara tauhid. Li'annahu muhimun jidda, karena perkara tauhid ini perkara yang penting sekali. Wa hadhihi al thaqafa as Dan inilah yang dinamakan dengan as thaqafa itu pendidikan as-sahihah yang benar. Pendidikan yang benar, ajaran yang benar seperti inilah. Naam, laisat as-saqafah an ta'rifa ahwal al-alam wal hukumat was siyasat. Naam, bukan dinamakan pendidikan, naam atau pengajaran yaitu engkau mengetahui keadaan-keadaan alam semesta dan keadaan pemimpin atau pemerintah serta politik, siasat politik ya, hukum itu pemerintahan atau kepemimpinan. Bukan itu. Kita nggak perlu mengetahui seperti itu. Nah, Kata beliau hadis sakafah la tangfa wa la tadur. Nah, pendidikan yang sifatnya mengetahui bagaimana kepemimpinan, enam, bagaimana kemudian politik-politik dalam negara ini contohnya ini adalah pelajaran atau pendidikan yang latang fa'ala tadur, tidak memberikan manfaat jika kamu tahu, tidak pula apa? memberikan bahaya jika kamu tidak tahu. Dan tinggalkan aja, nggak usah memikirkan atau ikut campur urusan mereka. Nah, seperti masalah apa? Intikhabat hmm, pemilu pemilihan umum, demokrasi dan misalnya kita tahu tentang mereka pun apa? Nah, apa dalam artian tidak ada manfaatnya. Dan kalau seandainya kita tidak tahu tentang mereka, ya tidak berbahaya juga. Cuman kita mengetahui tentang mereka, keadaan mereka untuk apa? Untuk berhati-hati saja. Nah, bukan ikut campur dalam lembaga atau lembaga atau apa urusan mereka. Nah, seperti itu. As-thaqafatu allati tanfa ma'rifatu tauhid sahih pelajaran atau pendidikan yang bermanfaat adalah mengetahui tauhid yang benar. Dihafalkan tiga tauhid itu seperti itu. Itu yang paling bagus sudah. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Wa ma'rifatu ma Dan juga yang paling penting adalah apa? Pelajaran atau pendidikan yang paling penting adalah mengetahui apa lawan daripada tauhid yaitu asyirik. Au yungkisuhu minal, minal bid'ah wal muhdatsat. Naam atau yang bisa mengurangi daripada tauhid berupa kebitahan-kebitahan dan juga perkara-perkara yang baru. Hadhihi tsaqafah sahihah inilah pendidikan yang benar. Wa hadha wal matlub dan inilah yang diminta, yang dianjurkan minal muslim dari seorang muslim. Wa min talibil ilm dan dari penuntut ilmu an ya'rifa tauhida wa an yad'u ilaihi hadha wal matlub. Apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, yang diharapkan ini. Hendaklah seorang penuntut ilmu dan orang muslim tadi itu Naam agar mengetahui tauhid dan berdakwah menyeru kepada tauhid, hadaul wal matlub. Inilah yang diminta yang dituntut. Barakallahu fikum. dan tentunya tapi tauhid apa tadi? Tauhid al-uluhiyah. Naam. Barakallahu fikum seperti itu. Mada yang faul ilm al-katsir min ghairi tahqiqin wa min ghairi basiratin? Nah, apa yang dimanfaatkan? ilmu yang banyak tapi tanpa diteliti ilmunya. Naam, dan tanpa basirah tanpa Naam ilmu juga ilmunya banyak tapi tanpa ilmu tersebut disandarkan kepada dalil. Apa faedahnya? Nah, faedahnya enggak ada kan seperti ilmu kalam, ilmu falasifah yang mengatakan mereka ada unsur ilahiyun. Ilahiyun itu membahas berkaitan masalah bagaimana sih aslinya Allah taala itu. Sebelumnya ada enggak? Kemudian kalau sebelumnya enggak ada, kok bisa? Bagaimana caranya? Seperti apa? Terus nah, seperti itu itu ilmu yang membuat orang stres ya, membuat orang kadang bisa gila, ilmu falasifah ilmu filsafat membahas dibahas semua keadaan Allah Taala itu dibahas hingga keadaan manusia manusia itu asalnya dari apa sih disebutkan kata mereka asalnya dari kera kemudian semula jalannya bungkuk memiliki ekor kemudian karena sering duduk akhirnya ekornya putus kemudian berjalan eh, berdiri berjalan akhirnya berdiri tegak itu semuanya adalah toriko apa toriko yang rusak ajaran yang rusak nah yang mereka kenal dengan apa Darwin itu Nah, ajaran darwinia itu adalah ajaran yang apa? Yang rusak dan ajaran yang mungkar. Paham ya? Jadi nggak ada yang namanya istilahnya manusia dari kera. Kera ada sendiri. Nah, seperti itu. Jadi itu keliru ya yang mengatakan seperti itu ya. Karena banyak di sekolah-sekolah yang diajarkan itu. Manusia itu asal mulanya dari kera. Ada gambarnya itu. Mulai dari kera, jalannya bungkuk, kemudian memiliki ekor. Karena sering dipakai duduk, ekornya putus. Kemudian berdiri, akhirnya jalannya tegak. Misalnya itu semuanya adalah Torikoh atau ajaran yang batilah yang tidak perlu kita ketahui. Kalau kita ketahui, kita telusuri, justru terkadang membuat apa? Orang itu stres bahkan gila. Nah, itu ajaran al-falasifah. Nah, filsafah. Kata beliau di sini, la yang syai'an, tidak memberikan manfaat sedikit pun wala yufidu sahibu syai'an idlam yakun mabniyan ala tahqiqin wa tauhidin wa ibadatil wa ibadatillah. Nah, dan bahkan tidak memberikan faedah pada pemiliknya, pemilik ilmu yang banyak tadi. Karena ilmu yang banyak tapi ilmu yang batil justru akan membahayakan bagi pemiliknya. Kata beliau, tidak memberikan faedah sama sekali terhadap pemiliknya. Nah, apabila apa? apabila tidak dibangun di atas tahqiq, merealisasikan, mewujudkan na'am wa tauhidin dan juga tidak dibangun di atas tauhid wa ibadatillah dan tidak dibangun di atas ibadah hanya untuk Allah wa ma'rifatun lil haqqi minal batil dan tidak dibangun di atas mengetahui kebenaran dari kebatilan fa innahu la yang fa sahibu idza kana mujarradat ittila' au mujarrad thaqafa 'ammah kata beliau maka sesungguhnya itu tidak bermanfaat bagi pemiliknya ilmu yang banyak tadi itu apabila semata-mata cuman ilmu yang ittila' mencari-cari nam au mujarrad thaqafa 'ammah atau semata-mata pendidikan yang umum sering kita dengar itu ya jadi bumi ini bulat atau kotak atau hamparan? Kata mereka bumi itu seperti ini, seperti itu, seperti ini. Kita pakai dalil. Kita katakan bumi itu menurut pendapat yang sahnya menurut pendapat yang kuat yang dikuat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nah bahwasanya bumi itu bulat. Karena saking besarnya bulatan bumi ini tidak nampak, nam sehingga kelihatan dataran. Paham ya? Kelihatan datar itu. nam. adapun perselisihan masalah ini nggak terlalu penting. Dan permisalan seperti ini jangan sampai menjadikan perselisihan yang akhirnya mengantarkan kepada apa? Menghajar, tidak mau bicara, tidak mau salam karena gara-gara kamu berpendapat bumi itu bulat, yang satunya berpendapat bumi itu kotak seperti kubus atau seperti kotakan gitu. Nah, ini perselisihan yang tidak ada manfaatnya ya. Nah, tidak perlu kita bahas karena apa? Karena pembahasan nah seperti itu bikin kadang orang bermusuhan. Cuman kita wajib mengetahui mana yang benar sudah selesai. Bumi itu bulat karena karena saking besarnya bulatan bumi ini sehingga kelihatannya hamparan seperti itu. Itu sebagaimana yang kuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Naam. Barakallahu fiikum. Jadi khulasah pelajaran yang sebelumnya yaitu mengenai keadaan orang-orang kufar yang mereka berusaha mengelabui kaum muslimin, berusaha mengelabui nah orang-orang musyrikun berusaha mengelabui apa? kaum muslimin atau manusia agar apa? agar Naam beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan alasan apa? Dengan alasan menjadikan wasaid perantara-perantara, wa syafa'a para pemberi syafaat itu sebagai mereka. Tapi sudah kita bantah bahwasanya kalau seandainya dianggap sama ya, kaum musyrikin zaman sekarang dikatakan muslimun, kenapa kufar Quraisy waktu itu dikatakan tidak dikatakan muslimun? Nah, menunjukkan bahwasanya enggak sama. Dalam artian enggak sama bagaimana? Dalam artian tidak bisa seperti itu, harus disamakan. Kalau seandainya sekarang muslimun, kufar Quraisy waktu itu juga muslimun. Karena keyakinan sama, sama-sama menyebab pada selain Allah, sama-sama meyakini Allah Taala itu pencipta, pemberi rezeki, seperti itu. <clears throat> Barakallahu fikum. kita lanjutkan. Qala al-muallifu asy Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, "Tsumma minhum man yad'u Malaikah li ajli salahihim wa qurbihim min Allah, liyashfa'u lahu aw yad'u rajulan salihan misal Allat." Au nabiyan misal Isa. Perhatikan baik-baik ini. Kemudian di antara mereka, di antara orang-orang musyrikin, ada orang yang berdoa kepada para malaikat, meminta kepada para malaikat. Nah, padahal malaikat itu nanti di hari kiamat berlepas diri ya dari kesyirikan yang mereka kerjakan. Nah, ketika hari kiamat nanti mereka dibangkitkan semuanya, kemudian malaikat berlepas diri dan apa yang mereka lakukan? Orang musyrikun kan menyembah dan minta kepada para malaikat seperti itu. Nah, kata kata beliau apa? Li ajli solahim karena kesolehan para malaikat. Benar, malaikat adalah termasuk makhluk-makhluk yang saleh yang tidak pernah menolak, tidak pernah pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat untuk Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah. Bahkan taat sami'na wa ta'na. Nah, itu malaikat sebagaimana firman Allah taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka mengerjakan semua apa-apa yang diperintahkan. Itu siapa? Para malaikat. Bayangkan. Jadi para malaikat adalah makhluk makhluk Allah Ta'ala yang apa? Yang berbuat taat senantiasa. Berbuat apa? Ketaatan senantiasa. Berbuat ketakwaan senantiasa. Seperti itu. Nah. Karena kesalehan mereka dan karena dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka apa sih? Tujuan mereka adalah kata mereka menjadikan wasail, perantara-perantara wasaid, wasyafa'a pemberi syafaat tadi itu. Nah, Allah musta'an ya. Apa tujuannya yaswa'unahu agar mereka memberikan syafaat untuknya. Inilah kebatilan mereka. Ya, berdoa minta kepada pada malaikat padahal nas dari terang-terangan dari Al-Qur'an ya Allah taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalil yang terang-terangan menjelaskan apa? Kalau ada hamba-hambaku yang bertanya tentang diriku, maka kabarkanlah, beritakanlah bahwasanya aku itu dekat mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Bayangkan itu. Kurang apa lagi? Kemudian dalam firman lain Allah Taala berfirman atau enam dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa itu? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Langsung khitabnya menunjukkan apa? Merintahkan agar agar apa? Agar berdoa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala langsung, tidak melalui perantara-perantara yang lain. Paham ya? Wa qala rabbukum dan telah berkata Rabb kalian ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Astajib Nah, misalnya aku kabulkan untuk kalian. Kemudian juga dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, mengenai Allah Ta'ala turun ke langit dunia seperti malam terakhir yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal tersisa sepertiga malam terakhir. Apa di antaranya perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam hadis tersebut? Allah Ta'ala menjaminnya. Man yad'uni fa'astajibalah, wa man yas'aluni fa'utiyah, wa man yastaghfiruni Perhatikan, barang siapa meminta kepadaku, aku beri. Barang siapa berdoa kepadaku, aku kabulkan. Barang siapa beristighfar minta ampun kepadaku, aku ampuni dia. Bayangkan itu. Langsung untuk Allah Subhanahu wa taala itu nggak perlu nggak perlu perantara-perantara. Nah, tidak seperti yang dilakukan oleh orang kufar Quraisy atau kaum musyrikin yang secara keumuman. Nah, Aulia doa rajulan salihan atau di antara mereka yang berdoa menyeru minta kepada Rasulullah salihan laki-laki saleh misal alat Nah, sudah kita bahas kemarin ya. alat itu ada dua bacaan. Eh, alat ada berapa bacaan? Ada dua bacaan. Kalau dibaca dengan tasdid alat itu maknanya apa? Adalah kembali kepada rajulun soleh ism fa'il. Nah, jadi rajulun soleh yang waktu itu membuat apa? Membuat adonan. Nah, tepung eh, yang apa yang dicampur dengan semacam minyak itu kemudian dibagikan kepada jemaah haji. Nah, dibagikan untuk jemaah haji untuk dimakan itu. Itu alat yang apa? Yang dengan tasdid. Adapun alata tanpa tasdid apa itu? Dikembalikan ke bangunannya itu sendiri. Jadi bangunan yang di atas kuburan tersebut yang diibadahin sembah itu eh, itu dinamakan lat. Paham ya bedanya ya? Kalau lata paham di tasdid alata itu itu apa? Kembali ke sembah. Jadi benar-benar orang soleh yang waktu itu apa? Nah, memberikan atau membuat adonan tepung haji. Kemudian setelah meninggal sembah Nah itu. Paham ya? Sembah Naam di atas kuburannya dan diibadahi itu berarti apa berarti kembali ke mana? Kembali kepada orangnya. Karena adapun kalau Allah tanpa tasdid maka bangunan, nama bangunan yang disembah atau diibadahi. Au nabiyan misal Isa atau mereka bahkan menyembah nabi, menyembah meminta pada nabi seperti Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam disembah. Nah, jadikan apa? Jadikan perantara juga. Nah, untuk bila ya. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan Allah taala, "Haula'il musyrikuna mutafarriquuna fi ibadatihim." Mereka kaum musyrikin berbeda-beda di dalam ibadah-ibadah mereka. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah para malaikat, wa minhum man ya'budu Isa bin Maryam, di antara mereka ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, wa minhum man ya'budu salihin. Dan di antara mereka apa? Ada yang menyembah orang-orang soleh. Tapi bagaimana kaidahnya dalam masalah ini? Nah, kaidahnya apa? Walaupun berbeda-beda yang mereka sembah, tapi kita lihat pada hakikatnya. Al-ibrah bil haqa'iq la bikasrati atau bikhtilafil musammayat. Al-ibrah bil haqa'iq la bikhtilafil musammayat. Jadi intinya jadikan pelajaran itu ada hakikatnya. Bukan karena apa? Bukan perbedaan yang dinamakan perbedaan nama-nama itu bukan itu yang di, di apa yang dijadikan pelajaran bukan itu. Walaupun namanya Nilata, namanya Uzza, namanya orang soleh atau namanya malaikat atau namanya nama nabi, tapi kalau sembah selain Allah Taala maka itu adalah kesyirikan. Perbuatan mereka adalah perbuatan kesyirikan. Barakallahu fiikum. Kenapa? Karena ujung-ujungnya apa intinya? Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-ibra bil haqa'iq la bi ikhtilafil musammayat. Jadikan patokan atau pelajaran itu adalah hakikatnya, bukan semata-mata apa? perbedaan enam peribadahan-peribadahan yang dinamakan, bukan itu. Kami ya, walaupun namanya ini namanya batu, namanya kursinya, namanya apa, kalau intinya diibadahi selain siapa? Diibadahi untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesyirikan. Barakallahu fikum seperti itu. Nah, jangan sampai keliru dalam memahami. Intinya mereka yang dimintai siapa? Selain Allah kan syirik. Hada dinul musyrikin, ini agamanya orang-orang musyrikin. Ya? Yang mereka berbeda-beda ibadah mereka. Wa wal waqi' fi katsirin minal 'alam islami dan nah kata beliau dan bahkan perbuatan yang dilakukan oleh musyrikin ini telah terjadi pada kebanyakan naam di apa di alam agama Islam ini. Minal 'alam dalam alam di di dunia ini yang mengaku agama Islam, beragama Islam terjadi. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan kaum musyrikin. Al-yaum. Nah, pada hari ini kata beliau. Terjadi pada hari ini. Nah, ini ucapan ini diucapkan Syekh Saleh Fauzan waktu itu ya. Nah, dalam artian beliau mensyarah kitab ini ya. Kalau sekarang jauh lebih beda juga ya. Jauh generasinya dan beliau masih hidup cuman jauh gitu dalam artian jauh. nah sudah jaraknya berapa tahun. Ya, dan bahkan kufar Quraisy sudah waktu itu juga Ya, setelah meninggal Rasulullah kemudian hingga sekarang kan sudah bertahun-tahun ya menunjukkan bahwasanya apa waktu itu ada ini perkara yang tidak diperbolehkan apalagi sekarang juga seharusnya justru harus lebih tidak diperbolehkan lagi karena adalah perbuatan kesyirikan kata beliau wa huwal waqi'u fi katsir min al-alam al-islami al-yawm al asif ya'budun Allah wa yahujjun wa yasumuna wa yusallun lakinnahum waqi'una fi syirkil akbar perhatikan ini Inilah yang terjadi pada kebanyakan manusia. Nah, pada hari ini, ya, negeri-negeri ya, yang mengaku negeri kaum muslimin, pada hari ini ini yang terjadi. Bersamaan apa? Asif. Apa asif itu? Memprihatinkan, menyayangkan, sayang gitu ya, sayang. Atau sangat memprihatinkan. Mereka beribadah kepada Allah, berhaji, puasa, sholat. Tapi apa? Lakinnahum waqi'una fi syirki. Akan tapi mereka terjatuh dalam kesyirikan al-akbar. Syirik akbar. Sudah kita jelaskan, kalau orang sudah terjatuh dalam syirik akbar, jangan berharap lagi. Dalam artian bagaimana amalan yang dia amalkan hancur. Lain asyrabta layahbatanna amaluka. Wala takunanna minal khasirin. Walau asyraku lahabitu anhu makanu ya'malun. Wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura Semua ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan yaitu syirik akbar menghancurkan semua amalan. Jadi jangan sekali-kali kita naam jangan jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan syirik akbar ini berbahaya. Naam. Kata beliau apa? Fayabudunal amwat. Mereka mengibadai amwat apa amwat? Orang-orang sudah mati di kuburan. Terkadang kuburan dibongkar. Ada seperti itu. Kuburan dibongkar kemudian diambil naam kain kafannya untuk persugihan atau untuk mencari kekayaan itu ada. Hingga seperti itu dilakukan. Nah, itu gak boleh semuanya ya. Wayat yadbahuna lahum bahkan mereka memberikan sembelian, menyembelih untuk mereka. Ini juga kesyirikan. Nah, wa itu bihim dan mereka berlindung dengan mereka agar mengentaskan kegentingan atau menghilangkan malapetaka berlindung kepada mereka. Orang-orang sudah mati, sudah dikubur, sudah dipendam, mereka meminta kepada mereka. Nauzubillah ya. Padahal Allah taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya enam salatku wa nusuki dan sesembelihanku. Enam hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Ya, Jangan sampai keliru ya. Karena mereka seperti ini keadaannya. Salat, salat bersama kaum muslimin, puasa juga, berhaji bahkan, bayangkan itu. Tapi apa? Di sisi lain mereka naam terjatuh dalam syirik akbar, naudzubillah ya. Naudzubillah menyembah mayit, menyembah zamati, Eh, melakukan sembelian untuk mereka, beristighosah dengan mereka. Waqad ya'tadir lahum ba'du man la basirata indahu bitauhid. Terkadang seperti ini ya, diampuni, dimaafkan. Waqad yu'tadar, dikasih maaf untuk mereka itu. Nah, ba'du man la basirata indahu bitauhid. Nah, atau bacanya nggak seperti itu. Waqad ya'tadir lahum ba'du man la basirata indahu bitauhid. Terkadang sebagian orang yang tidak memiliki ilmu tentang tauhid itu membela, memaafkan. Paham ya? terkadang ya'tadir memaafkan untuk mereka ba'du man la basirata indah bitauhid. Sebagian orang yang tidak memiliki ilmu tentang masalah tauhid memaafkan. Dia mengatakan apa apa yaqul, dia mengatakan haulai ma'dzurun. Mereka itu orang-orang yang ma'dzurun dikasih udur, dikasih maaf mereka itu. Wala ya'taqiduna fil amwat annahum yakhluqun. Mereka itu apa tidak meyakini bahwasanya ada pada orang-orang mati itu pada para mayit itu bahwasanya mereka menciptakan wa yarzuqun dan mereka memberikan rezeki wa innamat takhadhuhum wasa'ita wa syufa'a syubhat lagi kata mereka nah orang-orang tadi itu tidak menjadikan apa eh, hanyalah mereka itu menjadikan nah kuburan-kuburan tersebut atau orang mati tersebut adalah wasa'it perantara-perantara wa syufa'a dan para pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu paham itu maksudnya ya jadi mereka bikin talbis jadi mereka itu meyakini, eh, mereka itu tidak meyakini bahwasanya kuburan itu bisa mencipta, tidak meyakini bahwasanya kuburan atau orang mati itu bisa memberikan rezeki, bukan. Tapi mereka menjadikan enam kuburan para wali, menjadikan para wali sudah mati itu atau menjadikan orang-orang soleh yang sudah mati itu mereka sembah, mereka mintai. Tujuannya apa? Agar mendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar jadikan perantara atau mereka itu jadikan para pemberi syafaat itu katanya. Fa'in istahya qal. Kemudian kalau dia malu, ucapan lagi haula'i muhtiun. Ini. Ini lebih halus lagi ya. Haula'i muhtiun mereka itu keliru. Orang keliru yang nggak bisa kita hukumi, gitu loh. Haula'i muhtiun, wa rubbama yaqul haula'i mustahiduna wal mustahid ma'zur. Nah, ini, ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Jadi mereka karena biar untuk bikin talbis, penyamaran mereka mengatakan apa? Mereka itu orangnya keliru. Orang yang keliru kan diampuni. Nah, seperti itu. Terkadang juga ada yang mengatakan haulai mujtahidun, mereka itu orang-orang istihad, ahlu istihad. Sedangkan Rasulullah mengatakan apa? Idza istahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid, wa idza istahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang seorang hakim itu beristihad atau seorang alim beristihad, maka kemudian istihadnya keliru, dia dapat satu pahala katanya. Nah, kemudian kalau seandainya seorang hakim atau seorang alim itu beristihad dan istihadnya benar, falahu ajron, dia mendapatkan dua pahala. Kata mereka, orang-orang tadi itu yang menyembah kuburan, minta pada kuburan, nah mereka sesembilan untuk kuburan, mereka itu adalah orang-orang istihad katanya. Dan mereka kalau istihad itu kalau keliru dapat satu pahala, tapi kalau benar makjur dapat dua pahala katanya. Subhan lagi. Au yakul atau ada yang mengatakan juga haula juhal. Mereka orang bodoh biarkan orang bodoh enggak tahu apa-apa. Orang bodoh kan dikasih udur juga. Jadi biar dikasih udur itu istilahnya itu. Jadi mereka menyebutkan dikatakan mereka itu keliru, mereka itu adalah orang-orang yang dimaafkan, mereka itu adalah orang-orang ahli istihad, mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Itu agar apa? Agar kita mengampuni mereka, memaafkan mereka. Wa kaifa yakununa juhalan wal Qur'an yutla alaihim wal ahadits tusma wa kalamu ahli ilm yataraddad alaihim Bagaimana dikatakan mereka itu bodoh? Perhatikan ya. Bagaimana mereka itu bodoh? Sedangkan Al-Quran dibacakan pada mereka. Dan hadis-hadis juga didengarkan. Nah, wa kalamu ilm. Dan ucapan ahlul ilm yataraddad alaihim. Terulang-ulang pada mereka. Cuma mereka membohongi ya. Menipu. Nah, biar tidak dituduh atau tidak di perangi. Balhaulai mu'anidun. Bahkan mereka itu adalah orang-orang mu'anid. Apa mu'anid? Penentang. Para penentang li'annahum qad qamat 'alaihimul hujjah falam yaqbaluha. Karena sudah tegak pada mereka hujjah, Al-Qur'an dibacakan tiap hari. Hadis-hadis juga sering didengarkan. Tegak pada mereka hujjah, kemudian apa? Falam yaqbaluha, tapi mereka tidak menerima hujjah tersebut. Nauzubillah. Wa hunaka man yaqul, di sana pun ada juga yang mengatakan, innal insan mahma fa'al wa mahma qala la yuhkam alaihi bil kufur. Nah, ini juga inginnya apa inginnya inginnya mempersatukan semua sama gitu ya semuanya sama biarkan katanya di sana ada yang mengatakan sesungguhnya manusia mahma fa'al walaupun dia berbuat apapun wa mahma qal walaupun dia berkata dengan ucapan apapun la yuhkam kufur jangan dihukumi dengan kufuran dia itu enggak kafir jangan Ewa. Wala syirik, jangan dikatakan dia itu musyrik, jangan dihukumi dengan kesyirikan hatta yu'lama fi qalbih hingga diketahui apa yang dalam hatinya. Enggak lah. Karena urusan hati, urusan batin serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghukumi secara zahir. Sebagaimana sudah kita lewati kan dalam pelajaran Al-Arba'in Nawawiyah yang jelaskan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin bahwasanya pada asalnya kita menghukum seorang dengan zahirnya. Zahirnya dia berbuat syirik sudah kena syirik. Zahirnya dia berbuat kekufuran sudah, berarti dia melakukan kekufuran. Adapun batinnya kita nggak tahu, jelas tidak mungkin kita meneliti batinnya. Setiap-tiap orang kan nggak mungkin. Nah, kata orang ini agar selamat dari kritikan, agar selamat dari hukuman, apa mengatakan apa? Jangan sekali-kali dihukum dengan kekufuran, jangan pula dengan kesyirikan hatta yu'lama fi qalbih, hingga diketahui apa yang ada pada isi hatinya. Wa ya subhanallah. Nah, kalimat untuk menunjukkan keheranan ya. Alangkah mengherankan. Hal nahnu na'lama fil qulub? Apakah kita mengetahui apa yang di hati manusia? Enggak tahu kan? Awillahu ataukah Allah Subhanahu wa taala alladhi ya'lama fil qulub? Ataukah Allah taala yang mengetahui dalam hati manusia? Kita nggak akan tahu ya. Nah, kelihatannya sholat bareng, puasa, zakat, haji bareng, tapi ternyata apa? Hatinya ada sesuatu yang mengganjal. Tidak suka terhadap agama Islam, tidak suka terhadap kaum muslimin. Eh? Di dalam hatinya ada kenifakan, naudzubillah ya. Yudhirul Islam, yudhirul kufur. Menampakkan keislaman, sholat bersama kaum muslimin, berhaji bersama kaum muslimin, puasa ber nah bersama kaum muslimin, tapi ternyata di dalam hatinya ada kebencian, menanam kebencian terhadap orang-orang atau kaum muslimin. Naudzubillah. Itu adalah Nah, kenifatan yang harus kita hindari karena ancamannya berat. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di enam kerak neraka yang paling bawah. Kerak api neraka yang paling bawah. Kenapa demikian? Karena orang tertipu, tersamarkan itu loh. Jadi mau menghukumi susah. Kenapa demikian? Karena dia menampakkan bersama kaum muslimin, menampakkan bersama kaum muslimin ketika sholat, haji, puasa, tapi ternyata apa? Batinnya itu benci sekali terhadap kaum muslimin, benci terhadap agama Islam. Nauzubillah ya. Naam. Nahnu nahkum ala dhahir. Nah, zahir kita itu menghukumi sesuai dengan zahir-zahirnya. Ini kaidah nih. Perhatikan ya kalau menghukum seorang salah zahirnya. Amal bawatin, adapun batin-batinnya fala ya'lamuha illallah. Adapun perkara batin, isi hati manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Falladhi ya'mal bisyirki yahkum alaihi anu musyrik. Maka barang siapa yang beramal kesyirikan, melakukan kesyirikan maka Nah, dia dihukumi bahasanya dia musyrik. Wa yu'amil mu'amalat musyrikin dan juga diperlakukan sebagaimana diperlakukan kaum musyrikin. Hatta yatuba ilallah taala hingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala wa yaltazim bi aqidat tauhid dan Nah, mengharuskan bagi dia atau dia beristiqamah terus menerus berpegang teguh dengan akidah tauhid seperti ini. Jadi kita menghukumi dengan apa? Dengan dohirnya. Kalau ternyata dohirnya menyelisih daripada kenyataannya, maka baru kita hukumi dengan hukum yang lain sebagaimana yang dijelaskan oleh siapa kemarin atau dijelaskan dalam kitab enam Syarah Arba'in Nawawiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Dihukumi secara zahirnya, tapi ternyata setelah dilihat, diperhatikan kok menyelisih zahirnya, maka dihukumi dengan hukum yang lain. Dihukumi dengan hukum yang lain. Nah, karena anda lihat ia amal tauhid, sebagaimana orang yang beramal dengan tauhid, wa yantiq bisyahadatain dan orang yang mengucapkan dengan dua persaksian, yu'amil mu'amil muslimin, dia diperlakukan sebagaimana diperlakukan kaum muslimin. Malam yudh, malam yudhir huma yunafid dalik. Selama dia tidak menampakkan atau selama lam yudhar selama tidak nampak darinya sesuatu yang membatalkan dari dohirnya. amil kullan hasba ma yadhar minhu. Maka kita bermuamalah, kita perlakukan masing-masing itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar apa yang nampak darinya. Sebagaimana kisahnya siapa? Kisahnya Usama bin Zaid ketika membunuh enam seorang kaum eh, orang musyrik yang waktu itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, bunuh oleh Usam bin Zaid. Nah, karena dia menurut Usam bin Zaid karena dia mengucapkan itu karena takut kalau dibunuh. Takut kalau seandainya dibunuh. Kemudian Rasulullah pun juga sempat Naam naik dalam artian sempat marah mengatakan, "Aku tahu tahu bataan qala la ilallah." Wahai Usamah, engkau membunuhnya setelah mengucapkan kalimat la ilallah. Nah, di dalam riwayat lain sebutkan apakah kamu telah membelah enam dadanya sehingga kamu tahu isi hatinya seperti itu. Jadi itu termasuk dalil bahwasannya apa? Bahwasannya kita menghukumi seorang nah, orang musyrik atau orang kafir ketika dia mengucapkan kalimat syahadatain dua persaksian itu maka secara tidak langsung boleh kita hukumi dia adalah muslim secara dohirnya ya adapun ternyata dohirnya menyelisih daripada apa kenyataan yang ada di